Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu di atas agama ini dan larangan Allah Subhanahu wa taala dari perpecahan di dalam agama ini. Fabayana Allahu hadza bayanan syafian tafhamuhu al-awam yang mana Allah SWT jelaskan prinsip ini dengan penjelasan yang gamblang dan memuaskan yang bisa difahami oleh orang-orang awam. Apa dalilnya kaidah ini? Karena ma min qaidatin sahihatin illa buniyat 'ala al-kitabi was sunnah tidak ada kaidah yang benar. Kaidah ilmiah. Kaidah yang dibangun atas ilmu kecuali dibangun di atas dalil daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala kata beliau ayyu qa'idatun ilmiah, ayyu qa'idatin ilmiah. حينما تكون قاعدة علمية حقيقية فهي قائمة على أدلة شرعية ليس مجردا أو ليس مجرد فكر أو هوان قائدة أبا ساجة atau kaidah yang mana saja yang termasuk kaidah ilmiah Yang ketiga itu layak untuk dikatakan sebagai kaidah ilmiah secara hakikatnya. Maka tentunya kaidah tersebut harus dibangun di atas dalil syar'i. Dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga nyatalah kaidah tersebut sebagai kaidah ilmiah. Tidak sebatas pemikiran atau tidak sebatas daripada hawa nafsu. sehingga semua kaidah semua perkara prinsip pokok dalam agama ini kembali dan dibangun di atas Al-Quran dan juga As-Sunnah As-Sahihah apa dalilnya prinsip yang kedua ini Bu perintah untuk ijtima' dan larangan dari perpecahan. Tayyib. Di surat Ali Imran. Yang kedua, Bu Fadila. Dalil yang kedua. Tidak Quran ataupun sunnah طيب من الذين من الذين فرقوا دينهم سورة الروم ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون dari yang أبو Bomer الوحدة زبير طيب سورة الشورى perintah Allah SWT kepada ulul azmin al rasul untuk menegakkan agama ini dan tidak terjatuh ke dalam perpecahan. Syar'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه di surat Asy-Syura. Yang keempat, Ibnu Katsir. faya habbada faya habbada selayaknya untuk kita menghafal usul dengan dalil itu ahsan karena Allah SWT jelaskan atau muallif jelaskan di sini fabayana Allah hada bayanan syafian telah dijelaskan dengan penjelasan yang gamblang dan jelas yang difahami oleh orang-orang awam dari Al-Quran ataupun Sunnah prinsip ini. Tanya. Enggak antum lengkap ini deh. Ya, dari dari yang berkaitan tentang masalah ini demikian pula masalah yang pertama dan setiap masail antum melengkapi dengan dalil-dalilnya. Tapi barangkali ada atau masih ingat apa yang kita sebut. Ada? Taib. Surat Al-Anbiya إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فأمة yang satu tidak berpecah belah dari yang keempat Abu Ja'far atau Akhir Ja'far طيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam istirahat ummah yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Baik. Ada yang ingat riwayat siapa? Yang keenam, Hudzaifah. Tayyib. Hadis. Lihat siapa? Hudzaifah. Siapa sahabatnya, siapa riwayatnya? muttafaqun alaih. yang akan membuat binasa kita sebagaimana binasa umat yang terdahulu itu ketika terjatuh ke dalam ikhtilaf perselisihan menyelisihi jalan yang benar yang hak yang dibawa oleh para nabi itu yang keenam yang ketujuh Usama nggak apa-apa merujuk jadi lain Abu Karimah maknanya ada yang hafal Abu man Abu siapa ah Abu Faris Jadi dengan kita bersenang Yang sampingnya Abu Untung Abu Uman Tadi Ya Tadi Hadith Irbad ya ما هو أبو داود بن ماجه apa من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنتي خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ طيب yang ketujuh yang kedelapan orang Aku ada yang menambahkan yang lain Hah? Hadis Abdullah bin Mas'ud yang diterima oleh Imam Bukhari خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذه صراط مستقيم وخط عن يمينه وشماله خطوطا فقال هذه السبول تنوين طيب. ثم ترى قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله Yang lain ada yang menambahkan? طيب surat Al-Imran ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم Jangan kalian seperti orang-orang yang berselisih dan bercerai-berai. Setelah datang kepada mereka petunjuk. Sepuluhnya. Yang sebelas ada yang menambahkan Muhammad. Taib. antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini yang sering disebutkan sudah disebutkan tadi nomornya yang lain Tayyib Kul hadis sabil adu indallah ala basiratin anak Termasuk Yang lebih sering, Lebih jelas di surat Al-An'am, "Innal ladzina farraqu dinahum lasta minhum fi syai'." Innal ladzina farraqu dinahum lasta minhum fi syai'. Orang-orang yang mereka memecah agamanya, memecah belah agamanya tidak ada tanggung jawab engkau sedikit pun. Tidak ada jawaban Nabi SAW terhadap mereka yang mereka memecah belah agamanya. Demikian pula di surat Al-Bayyinah. Di surat Al-Bayyinah Silahkan Pak وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة طيب يمكن أن سمعنا سورة الشورى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم البينة طيب Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu sekian daripada dalil yang menguatkan tentang prinsip ini yaitu prinsip bersatu di atas agama dan larangan untuk berpecah belah sehingga penjelasan ini sungguh sangat gamblang dan jelas ayu dalilin turid umpamanya ya dalil apa yang kau inginkan bukan Al-Qur'an dan As-Sunnah telah jelas menerangkan tentang prinsip ini prinsip ijtima dan juga larangan dari perpecahan gamblang dan jelas hampir dilewati oleh setiap kaum muslimin ketika mereka membaca Al-Quran demikian pula ketika mereka mendengar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian kata beliau wanahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita agar kita tidak seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sebelum kita sehingga mereka binasa. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din. Dan Allah SWT menyebutkan memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di atas agama ini. Wa nahahum fihi dan melarang mereka untuk berpecah belah padanya. Tengib. Al-ijtima'u rahmah ikhwan. Ya Al-ijtima'u rahmah wal ikhtilafu azab. Bersatu di atas agama ini rahmat Allah. Tetapi sebaliknya berpecah dalam agama ini merupakan azab. Adapun hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah perselisihan umatku ini rahmat la asdalahu kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala hadis yang tidak ada asalnya tidak ada pangkalnya bagaimana untuk dikatakan bahwasanya perselisihan umatku itu rahmah sementara Allah Subhanahu wa taala firmankan wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat Jangan sekali-kali kalian seperti orang-orang yang mereka berselisih dan berpecah belah Padahal sudah datang kepada mereka penjelasan Kemudian Allah SWT katakan Wa ulaika lahum azabun azim Bagi mereka azab yang sangat besar Bagi siapa? Liman ikhtalafu Waftaraku Bagi orang-orang yang berselisih dan berpecah belah sehingga bagaimana untuk dikatakan perselisihan itu rahmah? Menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menyelisihi hadis Rasulullah SAW yang sahih, "Inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Segitulah yang membuat binasa umat-umat yang sebelumnya karena terjadinya perselisihan mereka terhadap para nabinya. Tanya. Sehingga al-ijtima, al-ijtima rahmatun sebagai rahmah. Wal ikhtilaf wa tafarruq azab wal balaya sebagai azab dan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan sebab perpecahan ikhwatifillah rahimani wa kata para ulama diantaranya dua. Imma li'adamil amali bil ilmi dikarenakan tidak beramal dengan ilmu sehingga di antara kelompok manusia mereka tidak mengamalkan ilmu yang ada pada mereka yang pada akhirnya menggiring dan menyeret mereka kepada perpecahan disebabkan tidak adanya amal terhadap ilmu yang mereka miliki dan jenis orang yang seperti inilah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk min ba'di ma bayyanahu linnas setelah hal itu dijelaskan kepada manusia faulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun maka mereka mendapatkan laknat Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang berhak untuk melaknatnya di surat Al-Baqarah di juz yang kedua Allah sudah sebutkan tentang kecelakaan ini ya, sebab yang akan terjadi dan menggiring manusia kepada perpecahan dan ikhtilaf dikarenakan tidak ada pengamalan terhadap ilmu yang dimiliki sehingga akhirnya menyeret dan menjatuhkan seseorang kepada perpecahan. Dan sebab yang kedua terjadinya perpecahan dan perselisihan imma li'amalin bila ilmin karena beramal tanpa didasari dengan ilmu ya. di antara mereka mereka di antara kelompok-kelompok manusia mereka mengamalkan suatu perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu menyelisihi ilmu sehingga tentunya akan menyelisihi manusia yang lainnya yang mereka mereka beramal di atas ilmu ya, sehingga dua sebab ini sebagai sebab yang terbesar yang akan terjadinya perselisihan yang ada oleh karena itu kita lihat perselisihan-perselisihan yang ada perpecahan-perpecahan yang ada yang kita saksikan di zaman kita bain ahli sunnati wal hizbiyyin wa ahlul bid'ah wal ahwa karena berporos pada dua ini. Ya. Ima karena mereka tidak memiliki ilmu dalam bab tersebut atau ima karena mereka beramal tidak didasari dengan ilmu. Sehingga dengan dua perkara ini dan prinsip ini maka kita berpecah, berselisih, berbeda. Tanya. Dan tentunya yang namanya ikhtilaf syarh kata Abdullah bin Mas'ud ya ketika beliau salat di belakang Utsman Ibnu Affan yang seharusnya salat tersebut di qasar dua rakaat ya, beliau salat di Mina dengan Utsman empat rakaat Padahal para sahabat tahu Rasulullah SAW mengkosor ketika dahulu bersama mereka para sahabat. Tapi Uthman salat seperti orang mukim dengan empat rakaat. Tapi para sahabat mengikutinya. Karena itu ijtihad anil imam sebagai ijtihad dari orang-orang yang pantas untuk berijtihad dan sampai pada derajat ijtihad. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, "Al-ikhtilafu syarrun." Perselisihan itu jelek perselisihan itu sungguh amat buruk al-ikhtilafu tushattitul qulub wa tufarriqul ummah perpecahan itu akan memecah belah hati dan akan memporak-porandakan umat ini. Itu dengan perpecahan. Tayyib. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Di antara bahaya-bahaya ikhtilaf, eh, tafarruq disebutkan oleh para ulama dan sebelumnya kita harus memahami bahwasanya di dalam tafarruq wal ikhtilaf ada perbedaan Di antara yang disebutkan oleh ahlul ilmi tentang perbedaan tafarruq wal ikhtilaf yang keduanya pada asalnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala wala takunu ladzina tafarraqu wakhtalafu. Tetapi ada sisi iringannya. Ya, ada sisi iringannya. Karena di sana ikhtilaf ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Tetapi semua jenis iftirak madhmumun fi syar'i dicela dalam syariat ini. Semua jenis perpecahan dicela. Adapun perselisihan ada di sana perkara-perkara yang dibolehkan. Ya. Seperti ikhtilaf fi usuluddin. Berselisih dalam perkara-perkara pokok dalam agama ini. Ini sebagai perkara yang haram untuk kita berselisih. Ya harus sepakat dalam perkara-perkara yang merupakan pokok prinsip dalam agamanya. Tapi di sana ada ikhtilaf yang dibolehkan di masail ijtihadiyah dalam perkara-perkara ijtihadi. Yang kita kenal sebagai ikhtilafu tanawwu' dan juga ikhtilaful afham. Perselisihan yang dibangun di atas dalil dan presisian yang berkaitan dengan pemahaman. Yang pemahaman itu didasari dengan pemahaman para salafun salih, bukan pemahaman kita pribadi. Maka masih diberikan untuk atau diberikan kelonggaran untuk kita berselisih, berbeda. Ikhtilaful tanawu yang antum ketahui di dalam bab fiqhiyah perbedaan dalam pengamalan-pengamalan sebagian perkara fikih ya, seperti bacaan-bacaan dalam doa iftitah doa ruku doa sujud kemudian tasyahud di sana banyak riwayat yang menerangkan tentang hal itu dan selama itu dibangun dari yang sahih yang diterangkan oleh para ulama boleh untuk seseorang memakai dengan salah satunya makin adalah ikhtilaf yang diperbolehkan yang disebut tanawu dan juga di sana afham perselisihan dikarenakan berbeda memahami dalam suatu konteks hadis yang semuanya datang perselisihan itu dari para salafun salih dari para ulama bukan dari pemahaman kita pribadi. Tanya. Seperti bagaimana para ulama memahami tentang irsal wal qabd setelah ruku' kemudian dia bangkit dari ruku' i'tidal apakah tangan dikembalikan dalam posisi tangan kanan di atas tangan kiri bersidekap atau dia lepaskan. Nah, ini terjadi pemahaman yang berbeda dalam memahami hadis ini. Dan pemahaman-pemahaman yang lain yang berkaitan dan bermula dari memahami suatu nas yang sahih. Tapi di sana banyak riwayat dari para salafun salih yang berbeda dalam cara memahaminya. Sehingga kedua ini ya tanawu dan juga abham bukan sebagai ikhtilaf yang tercela. Tanya. Sehingga perlu kita memahami. Ada pun ikhtilaf yang terlarang yaitu ikhtilaf dalam perkara-perkara prinsip-prinsip pokok yang disebut dengan ikhtilaf tabad. Ya. Perselisihan yang bertolak belakang dalam prinsip-prinsip syariat. Tanya atau prinsip manhajiyah. Seperti itu. Sehingga tafarruq asyad minal ikhtilaf. Perpecahan lebih berbahaya dibandingkan dengan perselisihan. Oleh karena itu kata para ulama, kullu iftiraqin ikhtilaf walal aqs Setiap perpecahan adalah perselisihan, tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Ketika ada sekelompok manusia yang mereka berpecah Maka otomatis berselisih ya, Ada orang yang pecah Kemudian sama, sejalan Gak mungkin ya Awalnya berselisih karena adanya apa? Perpecahan Adanya lain kubu istilahnya Lain kelompok yang satu Pesona Gading, yang satu Telaga Murni. Ya. Atau yang satu lagi Lemah Abang. Dan yang lainnya. Terjadi perpecahan. Sehingga dari perpecahan itu akan menghasilkan membuahkan ikhtilaf, perselisihan. Tidak ditemukan satu jalan. Itu awalnya. dan juga atafarruq sababun atau sebab dukhulin nar sebagai sebab seseorang masuk neraka yang disebutkan dalam hadis iftirak tadi sataftariku ummati ila 73 firqatan illa millatan wahidah. Man ya Rasulullah? Man kana ala ma ana al-yawm ashabi. Itu bahayanya dan juga tafarruq bin syaitan yang datang dalam hadis Jabir rawahu Muslim إن الشيطان قال أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم tetapi syaitan masuk dalam celah tahrish memberikan perpecahan di antara manusia Tanya. sehingga dengan perpecahan itulah akan menyeret kepada perselisihan Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah Barakallahu fikum sehingga Prinsip yang kedua ini adalah prinsip yang sangat agung Yang akan menyatukan hati-hati ahli sunnati wal jamaah ya. Dan juga Allah SWT dan Rasulnya Tidaklah Membiarkan manusia begitu saja ketika menyampaikan bahwasanya akan ada perpecahan dan perselisihan Melainkan dengan menunjukkan jalannya di surat An-Nisa Allah SWT telah sebutkan jalan keluarnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jikalau kalian berselisih dalam suatu perkara kembalikan kepada Allah Al-Quran dan juga kepada Ar-Rasul Sunnah antum dengan anak berselisih dalam suatu permasalahan kita kembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah kita lihat kembali Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah membimbingkan Bagaimana bimbingan para salafun as-salih Membimbingkan Sehingga apa? Intiha Atau intaha an-niza' wal ikhtilaf Selesai perselisihan Selesai Perpecahan Jikalau masing-masing kita mau mengikuti Perintah Allah SWT Anjuran Allah SWT untuk membalikan perkaranya ketika kita berselisih tidak gontok-gontokan. Duduk, kita akurkan kembali, kita lihat kembali, kita buka kembali maklumat yang ada, ilmu yang kita pelajari berdasarkan Al-Quran dan Al Sunnah. Kita kembali kepada penjelasan para ulama. Enak tidak? Selesai tidak perselisihan jika kalau semuanya berpegang teguh pada hal itu? Tanya. Tetapi tentunya tadi syaitan, tahrish, al-hawa, hawa nafsu yang membuat seseorang tidak kembali kepada ayat ini. Tidak memperhatikan ayat ini. Demikian pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluarnya. Fa'innahu mayyashminku fasayarah ikhtilafan kathira. Apakah cukup sampai di situ? Fa'alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Itu jalan keluarnya. Bukan itu saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang lain. Inni tarikun fikum syai'ain. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan kalian tersesat selamanya kitab Allah wa sunnati itu Al-Quran dan sunnah jalan keluarnya sudah ada sudah ditunjukkan tetapi at-taufiq min Allah ya taufik daripada Allah SWT masing-masing kita telah tahu jalan keluarnya penyelesaiannya sudah ada tapi siapakah di antara kita yang mendapat taufik daripada Allah SWT untuk menjalankannya? Ya, nasallallahu taala taufik. Banyak-banyak untuk kita mohon taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah hindari hindari daripada perpecahan-perpecahan yang ada. Ya. Jikalau kita semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan mendengar uji eh, nasaih, arahan dan nasihat dari para ulama, para ahli ilmi para talabatul ilm maka jelek perpecahan itu ya. jelek perpecahan itu dan tidak akan adanya ta'awun tidak akan adanya bahu-membahu jikalau sudah berpecah dan berselisih yang akan kita sebutkan nanti sebab-sebab yang akan mewujudkan ikhtilaf atau ikhtilaf persatuan dan kerukunan di antara kita insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab.